Hal itu sebagaimana juga akan mendengarkan dari Mas Santri yang lainnya tema-tema yang membuka wawasan kita untuk lebih memahami jauh tentang Islam sehingga Islam tidak hanya harus difahami secara literal apalagi sebatas ibadah mahdoh tapi Islam adalah din yang mengatur kehidupan manusia yang begitu luas dan intinya ada pada dua hal. Itulah yang selalu ditekankan oleh para ulama. Kalau kita bisa menekankan dua hal ini, <clears throat> maka pelaksanaan Islam itu bisa menjadi suatu pegangan yang diterima oleh semua manusia dan akan mengenakkan semua manusia sekaligus mensejahterakan semua manusia. Apa itu? Al-ilmu wal adl. Apa? Al-ilmu wal adl. Itulah ukuran standar dalam Islam yang harus kita pegangi di dalam rangka kita menegakkan Islam. Karena Allah SWT menetapkan pelanggaran manusia disebabkan dua hal ini Inna al-amanah ala samawati wal ardi wal jibal والجبال yahmilnaha wa يحملنها minha منها al-insan إنه كان ظلوما jahula itu adalah lawan daripada al-ilmu wal adl kalau orang itu zalim berarti dia tidak menegakkan keadilan kalau orang itu jahil berarti dia tidak tidak berilmu Nah, makanya seluruh bangunan kefahaman kita dan kemudian praktek kita terhadap Islam harus didasarkan pada dua dua pegangan ini, al-ilmu wal adl. Karena ilmu akan menghilangkan semua kebodohan. Sekarang kita sekarang mengkaji ini dalam rangka menggali ilmu untuk memperkuat pengetahuan kita. Kemudian mendukung kita, mendorong kita untuk beramal. Dan amalan itu harus bersikap adil baik untuk diri sendiri maupun kepada orang orang lain wa dalul adil atau tauhid jadi setinggi-tinggi keadilan adalah menegakkan tauhid kemudian berbuat adil kepada diri sendiri berbuat adil kepada orang orang lain ini sekedar apa pengantar dari apa tadi saya dengarkan sekilas dari penyampaian saudara kita Hanif yang dalam rangka penegakan apa uh, politik Islam Makanya Syekhul Islam di dalam kitab yang tadi disebutkan Asyasa Syariah Fi Islah Ra'i wa Ra'iyah menyebutkan untuk mengatur negara cuma butuh dua ayat. Butuh dua ayat. Dan ayat itulah yang kemudian ada dalam surat an ayat 58 dan 59. Allah katakan innallaha ya'murukum antu adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dua itu syaratnya. Ya. Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan kepemimpinan, kekuasaan, amanat apapun bentuknya kepada orang yang apa yang ahli. The right man in the right place. Baru kemudian Allah menyuruh kalian untuk berhukum dengan cara yang adil. Itu dasarnya apa? Pengetahuan kita kepada seseorang yang layak untuk menerima amanat. Pengetahuan kita tentang bagaimana cara menjalankan amanat itu secara benar. Kemudian bersikap adil di dalam menegakkan hukum. Dua hal ini akan selalu melatar belakangi semua langkah kita di dalam menegakkan Islam. Ya, kalau itu kita punyai termasuk bagaimana kita menilai orang lain. Dai itu kayak apa? Kelompok itu kayak apa? Menyikapi peristiwa-peristiwa semua harus didasarkan kepada dua ini. Kalau tidak didasarkan kepada dua pegangan ini, pasti akan melenceng. Imma tuduhannya nggak betul, atau dasarnya hanya keraguan, atau kemudian kira-kira, atau katanya-katanya, atau kemudian bersikap apa? Permusuhan karena dengki, karena apa? Maka hukumnya pasti akan melenceng, meleset. Makanya ingat-ingat itu dua bagian yang harus kita jadikan tolak ukur di dalam kita memahami kebenaran dan menegakkan kebenaran yaitu apa? Al-ilmu wal adl. Sebab dengan ilmu kita akan seimbang terus. Ya, tidak akan apa? Bergeser daripada kebenaran. Dan dengan keadilan kita akan tangguh. Tidak kemudian bersikap zalim. Itulah dua hal yang selalu kita ingat-ingat dalam rangka kita apa? menegakkan kebenaran Islam. Kemudian sesekalian kita akan masuk lanjutan dari kitab uh, bab tafsir tauhid di mana kita masuk pada ayat yang kelima A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 165 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya penyimpangan dalam kaitan dengan tauhid yang disebabkan karena rasa cinta yang tidak proporsional. Artinya orang yang cintanya tidak untuk Allah maka itu akan menjadikan cintanya tidak proporsional. Ya. Mahabbah atau cinta ini ada tiga macam. Ada berapa? Tiga macam. Mahabbatun lillah. Cinta untuk Allah. Anda menikah karena Allah. Anda belajar ke sini karena Allah. Anda mencintai saudara karena Allah maka ini akan menjadi nilai yang berharga, nilai yang apa, bermakna dan itu dibenarkan oleh syariat Allah. Itulah yang kemudian disebutkan al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Dan isinya agama ini dalam prakteknya ada pada itu. Ya, al-mahabbatu lillah. Kemudian yang kedua, yang menyimpang al-mahabbatu ma'allah. Allah Selain mencintai Allah, padahal yang sama dia mencintai selain Allah. Ya. Dia tunduk kepada Allah dalam salat, tapi pada saat kehilangan barang dia tunduk sama dukun. Ya, cintanya kepada dukun untuk untuk apa? Mencari barangnya atau kemudian untuk mengobati penyakitnya, untuk bergantung tentang nasibnya. Maka mencintai kepada Allah juga mencintai kepada selain Allah. Termasuk yang kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Utsaimin, kekeliruan yang terjadi ada orang-orang Islam yang datang ke Mekah, ke Saudi Arabia. Dia nggak langsung ke Mekah tapi langsung ke Madinah. Kemudian datang ke kuburan Nabi. Karena dia merasa mencintai Nabi. Baru kemudian setelah itu datang ke Mekah untuk untuk umrah. Kalau kemudian dia dasarnya lebih mengutamakan cintanya kepada Nabi, kemudian baru cinta kepada Allah lewat apa? Melaksanakan umrah di Ka'bah itu, maka ini berarti apa? Hah? Mencintai Allah bersamaan dengan mencintai apa? E, eh, kemudian apa? Disandingkan dengan mencintai Rasulullah SAW. Bahkan mengutamakan cintanya kepada Rasulullah daripada cintanya kepada Allah. Itu juga keliru. Padahal kita cinta kepada Rasulullah disebabkan karena cinta kita kepada Allah. Tidak boleh melebihi itu. Makanya ketika ada seseorang di masa Rasulullah kemudian mengucapkan Masya Allah wa syaita ya Muhammad. Semua ini karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Muhammad. Itu berarti menyamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW marah kepada orang itu. Qul Masya Allah wahdah. Katakan semua ini atas kehendak Allah sendiri. Ya, kalau kamu ingin menyertakan aku di dalam rangka karena sebab aku kamu mendapatkan hidayah, sebab aku kalau kamu jadi benar, katakan masya Allah, tumma. Ada ungkapan apa? Tumma. Kemudian berarti hanya sebab saja. Kemudian karena karena wahai Muhammad. Boleh. Ya. Sama ketika kita berobat ke dokter, kita sakit keras kita berobat ke dokter. Kita katakan alhamdulillah ini semua karena Allah, kemudian karena jasa dokter itu yang telah mengobatin saya. Boleh. Tapi kalau kemudian kita katakan, ini saya sembuh karena dokter itu, ini syirik. Berarti menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah sesuatu yang dapat merusak keutuhan tauhid. Ada juga orang kemudian pada saat dia punya rumah disatronin maling, Kemudian karena pembantunya bangun, hanya maling itu kabur. Sehingga kemudian barangnya selamat. Kemudian yang punya rumah ini mengatakan, ya, gara-gara pembantu ini bangun, jadi selamat semuanya ini. Padahal yang selamat itu apa? Allah, pembantu hanya sebab saja. Nah ini yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Sehingga kemudian tauhidnya menjadi terganggu. Karena tidak membesarkan Allah, tapi membesarkan apa? Sebab. Tapi kalau sampai keyakinannya mengatakan terselamatannya terselamatkannya barang itu karena si pembantu itu, maka bisa mengeluarkan dari Islam karena itu adalah syirik. Berarti menganggap si apa? Si pembantu itu mempunyai kekuatan, punya apa? Nasallallahu afiyah karena itu adalah merupakan hal yang dapat merusak keutuhan tauhid. Sampai seperti itu detailnya. Ya, penjelasan tentang tauhid ini agar tidak terganggu dalam hubungan kita kepada Allah SWT. Jadi cinta kita kepada Allah tidak boleh sama kepada yang selain Allah. Makanya Allah mengatakan wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada tandingan itu sama seperti cintanya kepada Allah. Sama saja enggak boleh. Ya. Inilah kemudian terjadi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan manusia yang Allah ingatkan kepada kita. Adapun cinta yang ketiga adalah cinta yang yang apa? yang alami. Seorang bapak mencintai anaknya, ya. Kemudian seorang suami mencintai istrinya. Ya. Itu adalah sesuatu cinta yang alami dan itu dibenarkan selama apa? tidak mengandung dua hal. zulun wa ta'zim. Ya, cinta itu kalau kemudian tidak mengalak mengandung rasa rendah diri dan mengagungkan yang dicintai itu, maka itu tidak ada masalah. Kita cinta lihat burung yang indah, kita cinta melihat kebun-kebun yang apa? yang yang hijau. Kita cinta melihat anak-anak kita yang lucu, nggak ada masalah selama kemudian kita tidak mengagungkan mereka itu sebagaimana cinta kita kepada Allah kemudian kita mengagungkan Allah, kita tunduk kepada Allah. Ya. Jadi cinta yang dilarang itu ketika mengandung pengagungan dan mengandung apa? ketertundukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terjadi, maka berarti orang itu sudah beralih cintanya dari Allah kepada selain selain Allah, ya. Dan itu adalah terlarang. Karenanya sesekalian cinta kita kepada Allah sebagaimana Allah menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman maka cintanya kepada Allah melebihi daripada yang lainnya. Karena cintanya orang beriman kepada Allah melebihi kepada yang lainnya sehingga Allah katakan apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Begitu cintanya seorang mukmin kepada Allah sampai dia jual apa dirinya, hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pertanda cinta yang paling agung. Yang menunjukkan ketertundukan sepenuhnya dan mengagungkan Allah sepenuhnya. Kalau sampai itu terjadi, maka sesungguhnya cinta itu berarti betul-betul tumbuh dalam diri orang itu. Sehingga karenanya uh, Ibnu Qayyim mengungkapkan ungkapan yang bagus sekali. Ya, dia katakan begini. Idza hurisat syajaratul mahabbati fil qalbi kalau saja pohon cinta itu ditanamkan dalam diri seseorang. Wasuqiyat bima'il ikhlasi. Dan kemudian pohon cinta yang tumbuh dalam hati itu disirami oleh air apa ikhlas. Ya, selalu diisi dengan apa? Keikhlasan, keikhlasan. Wa mutaba'atul habibi dan mengikuti Rasulullah sallallahu Jadi kalau cinta itu kemudian dibangun di atasnya ikhlas karena Allah, mengikuti syariat Rasulullah asmarat anwa asimari akan melahirkan berbagai macam bentuk buah-buahan. Apa buahnya? Banyak. Dulu pernah saya sampaikan buahnya ada 13. Masih ingat? Sudah lupa. Hah? Apalagi nggak nyatet ya, pasti lupa. Mau dicatat nggak? Hah? Diingati lagi ya. Ada 13 buah daripada apa? Al-ikhlas wal mahabbah ini yang pertama apa? Duhul jannatin na'im. Akan masuknya seseorang dipastikan ke dalam surga an-na'im. Seperti dalam surat As-Saffat ayat 40 sampai 43. Illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqun ma'lum fawakihu wa hum mukramun fi jannatin na'im. Dan itu adalah sebagai satu kepastian. Ya. Kemudian yang kedua, jadi dipastikan akan masuk apa? Surga. Dan jangan mimpi kalau Anda tidak mempunyai dua hal itu akan masuk surga. Ya. Ikhlas karena Allah yang dasar cinta tadi, kemudian apa? Mengikuti Rasulullah. Tanpa itu nggak ada jalan menuju surga. Makanya bohong kalau ada orang mengatakan orang Kristen itu masih pasti masuk surga. Orang Yahudi pasti masuk surga. Orang Buddha pasti masuk surga. Kan surga itu untuk semua orang, terbuka. Siapa saja bisa memasukinya. Itu adalah satu kebohongan dan secara tauhid itu adalah keliru. Karenanya Rasulullah mengatakan masami abi min hadil umma min yahudiyin wala nasraniyin wala majusiyin walam yu'min bima ji'tu bihi fahuwa finnar. Rasul mengatakan kalau ada manusia datang setelahku, apakah dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa kata Rasulullah dan mati atas dasar itu maka matinya di neraka. Makanya sekarang ini sedang dikembangkan teologi inklusif atau keyakinan-keyakinan yang dikembangkan oleh kelompok liberal atau yang dikembangkan oleh kelompok pluralis yang berikutnya akan menjadi kelompok globalis mereka menyerukan bahwa agama-agama yang ada semua menuju ke arah Allah. Semuanya menginginkan surga dan semuanya diterima oleh Allah. Ya. Banyak jalan menuju Roma katanya. Roma tempat siapa? Tempat Paulus. Ya sudah dapatnya ke Paulus sono. Ya. Tapi jalan menuju Allah hanya ada satu jalan melalui apa? Syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah pastikan Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang apa? Musyrikin daripada apa ahlul kitab. Orang kafir dan musyrikin ahlul kitab mereka akan berada di neraka jahannam selama mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara sementara ya mereka yang faham tentang Injil bernaba yang sebagian dia itu kalau dia faham tentang itu ada ungkapan perintah untuk meyakini nabi terakhir makanya Injil Barnabas gak dipakai oleh mereka kalau itu dipakai oh masih Islam semua itu orang Kristen tapi masalahnya mereka gengsi ya karena itu mereka pertahankan betul ada seorang uskup di Indonesia dulu pernah apa nih eh, e, menyampaikan hal itu kepada Paulus diceritakan oleh Profesor H.M. Rosidi waktu itu Akhirnya orang itu kemudian dikucilkan dan akhirnya masuk Islam. Karena apa ini eh, kalau saja orang Islam begitu hebatnya meyakini Nabi Isa sebagai utusan Allah, Nabi Musa sebagai utusan Allah, kenapa kemudian mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah? Dan itu ada indikasi-indikasi yang beliau temukan dalam Bible itu, tetapi kemudian mereka menolak. Barakallahu fikum waktu azan sudah tiba kita akan apa? mendengarkan sejenak dan kita lanjutkan lagi. Jazakumullah khair. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah, eh, yang kedua adalah diterimanya amal seseorang disebabkan karena terpuinya dua hal tadi itu. Barangkali ini akan menggambarkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi dengan apa? buah daripada cinta yang disirami dengan keikhlasan dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi kedua apa? Diterimanya amal perbuatan. Itulah yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Fudail Ibn Iyad yang menyebutkan apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hasanu amala adalah amal yang diterima oleh Allah yang didasarkan kepada keikhlasan dan kebenaran yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya amalan bid'ah tidak akan diterima oleh